Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Akhir-akhir ini terkait fitan yang terjadi banyak akhirnya mendorong seseorang untuk berucap murni dari hawa nafsunya. Karena asabiyahnya kepada Dr. Muhammad bin Haji sampai dia mengucapkan ucapan yang seperti ini. Saya sampaikan ini karena ucapan ini sudah beredar di berbagai tempat. Tersiar ke sana kemari. Dan akhirnya kita sampaikan kepada waliduna wa syekhuna Rabi' sebagai bentuk nasihat. Nasihat syekh ini pun sudah para ustadz sampaikan kepada pengucapnya dalam surat tanpa banyak orang lain tahu walaupun ucapannya sudah tersebar ke sana kemari harapannya lebih mudah menolong dia membantu dia untuk kemudian jazakallah khair ayuhal asadida dan ana aqul astaghfirullahal azim wa atubu ilaih tidak ada sedikit pun penyesalan, tidak ada sedikit pun rasa tanggung jawab bahwa ini adalah ucapan batil yang didengar oleh banyak orang. Sebagaimana diucapkan oleh Abdul Mundir Dul Akmal dalam ceramahnya dengan tegas dia mengatakan bahwa kita mencintai Syekh Muhammad karena Allah mencintainya Dan sampai hari ini, sampai detik ini. Dari mana Anda? Wahyu mana yang Anda terima? Sehingga membuat Anda tahu perkara gaib ini bahwa Allah mencintainya. Ittaqillah. Kita menasihatin karena kita cinta kepada antum. Cinta dan suka kepada antum kebaikan ittaqillah. Janganlah hawa nafsu dalam bentuk asabiyah mendorong Anda untuk mengucapkan perkara yang batil yang bertentangan dengan akidah yang bersumber dari Al-Qur'an was sunnah. Dan antum mengucapkan melanjutkan bahwa Allah Jalla wa Ala ma'ahu dan Allah bersamanya. Dan Allah Jalla wa tidak akan meninggalkan Syekh Muhammad. Dari mana anda tahu? Siapa tahu besok Allah tinggalkan dia. Tidak Allah tolong lagi untuk istiqamah. Semoga tidak demikian. Semoga Allah mengembalikan beliau kepada kebenaran. Nah. Demikian doa seorang yang mencintai kebaikan untuk saudaranya. Walaupun terasa pedas penjelasannya, terasa pedas nasihatnya, selama nasihat itu berdiri di atas Al-Quran was sunnah. Ucapan antum tersebar ke sana kemari. Maka bersama itu pun, masalah yang wadiha di hadapan tolabatul ilm, para pelajar ilmu yang belajar tauhid, yang bertentangan dengan qaulullah jalla wa ala, am indahumul ghaibu fahum yaktubun Apakah mereka memiliki ilmu gaib yang dengan itu mereka menulis dan mengabarkan kepada manusia apa yang gaib itu tadi? Dari mana mereka tahu kata Allah? Amendahumul gaib. Kalau Nabi Muhammad SAW saja tidak tahu yang gaib. Nabi tidak tahu nama-nama munafikin yang dikabarkan oleh beliau kepada Hudhaifah Ibnul Yaman Nabi mengabarkan nama-nama munafikin. Kalau di Al-Quran global. Ciri-ciri munafikin ini, ini, ini. Di surat ini, ini, ini, ini. Sampai turun surat khusus namanya surat Al-Munafikun. Tapi Al-Quran tidak mengabarkan siapa persen-persennya ini orang-orangnya. Maka Rasulullah SAW berdasarkan wahyu Allah mengetahui nama-nama munafikin dan diberitakan secara rahasia kepada sahabat Hudayfa Ibnul Yaman dan sahabat Hudayfa Ibnul Yaman merahasiakannya sampai-sampai sahabat Umar Ibnul Khattab Umar Ibnul Khattab khawatir khawatir ayuhal ikhwah jangan-jangan namaku masuk dalam deretan nama munafikin yang diberitakan oleh Nabi secara rahasia kepada sahabat Hudayfa. Datanglah Umar ibnu Khattab. Gak merasa oh anak aman. Insya Allah anak enggak masuk. Antum insya Allah enggak masuk insya Allah. Antum antum enggak masuk. Enggak. Gak sok tahu. Ini perkara gaib. Allah mutlak yang menilainya. Alimul ghaibi wa syahada. Yang maha mengetahui perkara yang gaib dan yang nampak. Allah tabaraka wa ta'ala Umar malah datang kepada Hudzaifah Aku memohon kepadamu dengan sungguh-sungguh wahai Hudzaifah Apakah namaku Umar Masuk dalam deretan nama munafikin Umar nggak tanya siapa saja sih mereka Siapa saja, nggak ada urusan Umar nggak ada urusan siapa saja mereka Yang disebutkan oleh Nabi diberitakan kepada Hudzaifah secara rahasia. Umar hanya punya kepentingan, aku nih loh, Umar masuk dalam deretan nama munafikin yang diberitakan oleh Nabi kepadamu. Maka Hudzaifah mengatakan, demi Allah aku tidak akan mengabarkan lagi kepada siapapun setelah engkau wahai Umar. Namamu tidak termasuk dalam deretan itu. Umar bin Khattab tertunduk, bersyukur, bertambah tawaduknya, bertambah rendah hatinya, Umar ibn Khattab orang nomor dua dalam Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Di dalam ayatnya yang lainnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan tilka min amba'il ghaibi nuhika nuhiha ilaika. Perhatikan baik-baik ini ayat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. تلك من أنباء الغيب nuhiha ilaika. Kemudian Allah lanjutkan, "Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuk." Ya subhanallah. ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر Kata Allah, "Fasbir ayah eh, Muhammad, innal aqibata lil muttaqin." Inilah kata Allah, tilka min amba'il ghaib. Ini Rasulullah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang manuver-manuver kaum musyrikin ya, tentang apa dan kisah-kisah yang telah lalu yang oleh Allah telah diberitakan kepada Nabi Muhammad. Kata Allah, itulah kisah-kisah dan berita-berita tentang apa yang telah terjadi pada masa yang lalu yang aku wahyukan kepadamu wahai Muhammad sungguh engkau dan tidak pula kaummu mengetahui berita-berita itu sebelum kami beritakan ini Nabi Muhammad nggak sok tahu perkara gaib walaupun sudah terjadi bagaimana dengan perkara yang belum terjadi Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaika. Ma kunta ta'lamuha anta wala qawmuka min qabli hadha. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Perkara ini sebenarnya perkara yang sudah sering dipelajari oleh ahli sunnah, talabatul ilm. Alhamdulillah. Ahli sunnah memahami ini belajar, benar-benar belajar. Dididik di atas tauhid, tidak didiri di atas akidah tasawuf. Yang mungkin keyakinannya jangan macam-macam di depan Pak Guru, di depan Pak Ustadz. Dia tahu lo gerak-gerik kamu, dia tahu lo apa isi hatimu. Enggak. Enggak ada yang tahu kecuali Allah. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum. Pertanyaan ini diajukan kepada Syekhuna Waliduna Al-Allama Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Ucapan akhuna Nabul Mundir Dul Akmal ini ditanyakan kepada beliau Apa jawaban beliau? Persis ucapannya dinukilkan kepada beliau. Nah, nah, ya Syekh, nah, disebutkan bahwa Hazratul Akmal mengucapkan annallaha la yatruka Syekh Muhammad ya, fi sya'ni Syekh Muhammad bi annallaha la yatrukahu wa annallaha ma'ahu لأن الله سبحانه وتعالى يحب إلى هذا اليوم إلى هذه اللحظة apa jawaban Syekh Rabi dengan terkejut Syekh mengatakan Allah. Kata Allah. Huwa ya'lamu billah. Min fain Lahu hadha al kalam. La ilaha illa Allah Dengan kalimat tauhid. Ja'ahu dalil li hadha al kalam. Yuha ilaihi Syekh yang terbaring di atas tempat tidurnya dalam keadaan sakit, nggak bisa lisannya tertahan untuk menyampaikan pengingkaran kolbunya. Allah kata Syekh. Min aina lahu hadzal kalam? La ilaha illallah. Yuha ilaihi. Maknanya Kalimat Allah ketika diucapkan dalam redaksi seperti itu, dalam konteks seperti itu, itu pengingkaran keras. Kemudian ditegaskan, huwa ya'lam billah, dia itu mengetahui tentang Allah, bahwa Allah mencintai orang ini, dari mana dia bisa berucap ucapan seperti ini kata Syekh. La ilaha illallah. Jauh dalil lihadal kalam atau telah datang kepada dia kepada Abu Mundhir ini dalil yakni wahyu yang memberitakan kepadanya berita ini atau dia menerima wahyu diwahyukan kepadanya ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum Surat Asatidah sudah disampaikan ini pertama yang mendorong saya untuk menjelaskan perkara ini. jawaban dan pengingkaran keras Syekh Narabi telah disampaikan namun sampai detik hari ini tidak ada ucapan jazakallah khair terima kasih atas nasihat ini dan antum telah berupaya menanyakan kepada Syekh tentang perkara yang ana bertaubat kepada Allah ana salah dalam perkara ini dan kemudian tentu lebih-lebih dia menyampaikan di majlis bahwa saya telah terdorong oleh rasa asobiyah kecintaan yang membabi buta, yang bertaklid buta membuat saya berucap-ucapan ini yang bertentangan dengan salah satu pokok akidah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, fitnatul hajuri dulu sama juga terjadi pada pengikut-pengikutnya al-ghulu kata Syekh Rabi al-ghulu la nadhira lahu Gulu, gulu, ekstrim, ekstrim, ekstrim di dalam berasabiyah dan bertaklid yang tidak ada tandingannya. Nggak cukup waktu kalau saya bacakan syair-syair murid-muridnya yang memuji sang guru berlebihan sampai menabrak batas-batas akidah, batas-batas syariat, yang sampai diantaranya dikatakan lau zawabuhu la sara lahmuhu sunnatan kitaban wa sunnah au bihadal makna kalau dia hajur ini dilelehkan tubuhnya maka lelehan tubuhnya itu akan berubah menjadi Al-Quran dan Sunnah apa ini berlebihan dan masih banyak lagi syair-syair pujian yang ekstrim dan demikian hampir di setiap fitnah dengan bentuk keekstriman yang berbeda-beda. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua termasuk kepada Syekh Muhammad bin Hadi dan yang bertaasub, berasabiyah kepadanya untuk mendapatkan hidayah dan taufik untuk kembali kepada jalan yang benar dan mengembalikan perkara ini kepada al al kabir kepada orang tua kita yang telah tua dalam bidang ilmu, telah tua di bidang dakwah, telah tua dalam perjuangan. Kembalikan minta nasihat kepada beliau dan beliau tidak jauh berada di samping antum di kota Madinah. Jangan berlarut-larut wahai Syekh Muhammad, hafizakallah Terlalu banyak yang berasobia kepada antum sehingga mengucapkan ucapan yang batil. Dan antum sendiri telah mendorong asabiyah tadi dan memaksakan diri di atas hawa nafsu mendorong antum untuk berbuat dusta, berbuat zalim, berbuat fajir sebagaimana ditegaskan oleh Syekhuna Al-Allamah Rabi bin Hadi Kullu bin Adam khata' wa khairul khata'in At-tawabun Seluruh anak manusia itu selalu berbuat salah Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang selalu bertaubat Pintu taubat Allah selalu terbuka di siang dan malam sebelum nyawa berada di kerongkongan atau sebelum juga terbitnya matahari dari arah barat, di sanalah ditutup pintu taubat. Syekh Hunarabi kemarin baru menuntaskan sebuah tulisan Barakallahu fikum terkait ahamiyat islah datil bain. Pentingnya amalan upaya mengislahkan antar beberapa pihak yang berselisih. Subhanallah, syekh di atas tempat tidurnya dengan umurnya yang sudah menjelang 90 tahun, dengan derita sakit yang sampai hari ini beliau rasakan, bersama itu masih terus memberikan kesehatan dan menyempatkan diri menulis. Terbit kemarin tanggal 6 Sya'ban Semoga semua pihak bisa mengambil pelajaran. Hentikan mengikuti hawa nafsu, mendorong antum untuk berdusta, mendorong antum untuk berbuat zalim, mendorong antum untuk berbuat atau berkata ucapan yang bertentangan dengan akidah, dengan tauhid. Tub ilallah, tub ilallah. Ya abal Mundir. Mau dibawa kemana salafiyin? Mau dibawa kemana ahli sunnah ya akhi? Ittaqillah. Sekian lama saya tidak menahan diri, sekian lama saya tidak mencoba bersabar menjalankan wasiat Syekhina Rabi. Namun kemungkaran demi kemungkaran terus keluar, kebatilan demi kebatilan, kedustaan demi kedustaan. Salafiyin dididik di atas akadib. Lah, kita nggak ridho. Dan kita akan tunjukkan sebagai bentuk nasihat kita akan paparkan sebagai bentuk mengambil pelajaran dan hikmah dari fitan ini semuanya agar kita tidak seperti yang dikatakan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam la yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratain tidaklah seorang mukmin mukmin yang bersifat baik mukmin yang memiliki kejernihan berpikir mukmin yang suka mengambil pelajaran kata Nabi tidaklah seorang mukmin itu disengat oleh hewan berbisa dari satu lubang yang sama dulu dia pernah disengat dari situ. Tidak mengambil pelajaran, sudah pernah disengat di tempat ini di lubang itu, masih yang kedua kali terjadi itu bukan sifat seorang mukmin. Lalu bagaimana kalau dia disengat tiga kali, empat, lima, enam, tujuh kali? Fitnah demi fitnah. Pihak-pihak ini berjatuhan Fitnah demi fitnah ikut di dalamnya menyebarkan syubuhat, membuat bingung salafiyin, menjatuhkan kehormatan asatidah, diikuti dan dimanfaatkan oleh ahlul fitan, dimanfaatkan dan diikuti keadaan dan suasana ini oleh orang-orang yang memang dikenal di berbagai daerah itu, akadzabun, ashabul masyakil, la akhlak wala adab. Fitnah ini yang terjadi sama seperti fitnah al-hajuri sebelumnya Orang-orang di berbagai kota, di berbagai provinsi yang diketahui oleh Asadila dari ujung barat negeri ini hingga ujung timurnya dikenal memang ashab masyakin. Taklim malas. Berdagang suka berkhianat. Atau kemungkaran-kemungkaran lain yang tak sanggup lisan ini berucap apalagi di rumah Allah. Tak sanggup lisan ini memaparkan apalagi di baitullah, di masjid Allah tabaraka wa taala tidak sanggup kita mengucapkan ucapan-ucapan yang mungkin Allah wa iya Syekh Muhammad bin Hadi telah sanggup mengucapkan ucapan itu di masjid Allah dan sebagaimana Akhuna Abul Mundir pernah mengucapkan ucapan yang malu lisan saya mengucapkannya di Masjid Badril Utaibi juga kalimat ucapan yang mengandung makna al qadhaf kalau anda belum faham apa itu kazaf, pelajari dengan baik dan tenang. Pelajari ya akhi dengan baik. Nasihat laka. Nah, kemungkarannya telah tersebar ke sana kemari. Hizbiyun mentertawakan ahli sunnah. Hizbiyun memanfaatkan ini. Ikut menyebarkan ceramah-ceramah mereka. Hizbiyun dari berbagai lini ya ikhwan menyerang salafiyin, menyerang ahli sunnah akibat ulah mereka ini. Nah. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Demikian apa yang bisa saya paparkan pada kajian kali ini. As'alullah li wa lakum jami'an at-taufiq lima yuhibbuhu wa yardah wa yu'idhani wa iyakum jami'an al-fitana ma dhahara minha wa ma batan. Wassalallah. Dan sebelum itu, anak ulangi dan anak tegaskan kepada seluruh salafin, la mujamalata fi dinillah. Enggak ada basa-basi. Kalimat tidak ada basa-basi tidak identik dengan tahawur. Tidak identik dengan ngawur. Tidak ada mujamalah, tidak sama dan tidak identik dengan sembrono berbicara tanpa dalil, asal berani ngomong. Lah, ada adab-adabnya. Anda ingin mengingkari kemungkaran, Sampaikan tasabut dulu bahwa itu benar-benar mungkar. Sudah tasabut, yakin sampaikan ya akhi. Kalau antum mampu menyampaikannya dengan lisan antum atau tulisan dengan adab, dalil, ajakan-ajakan kepada kebaikan, bukan fadhiha, nasiha, bukan fadhiha ayuhan nas. Nasiha itu, nasihat itu dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa Ciri-cirinya menginginkan kebaikan untuk orang yang dinasehati, menginginkan agar kejelekan dan kesalahan yang dilakukan oleh saudaranya itu terhenti dan saudaranya diampuni oleh Allah dan aibnya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu an-nasih. Tapi al fadhiha berbeda dengan nasihat. al fadhiha adalah mengumbar aib tanpa dengan kata-kata yang kasar, fadhihah tujuan yang menyampaikannya bukan untuk hilangnya kemungkaran, tapi intinya dan keinginannya menjatuhkan orang yang sedang dia bicarakan. La wallah barakallahu fikum ma nuridu laka illa khair ya abal mundir. Ma nuridu laka illa al-istiqamah. Ma nuridu laka illa as-salafiyyah. Anta wa man ma'ak anda dan orang-orang yang bersama Anda tidak menginginkan aku kecuali as-salafiyah wal istiqamah wal ilm. Hadza ma aqul. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala atau sebelum itu afwan saja, terlupakan ana. Jika ana amamakum ana Luqman amamakum wa amam ayyi wahid mengucapkan atau bersikap salah bertentangan dengan Al-Qur'an was sunnah, bertentangan dengan manhaj salafi, sampaikan nasihat tersebut dan anak ucapkan jazakallah khairan la'alli atu qabla an amut sehingga aku bisa bertobat kepada Allah sebelum kematian datang menjemputku. Sampaikan barakallahu fikum nasihat, nasihat, an-nasiha bukan al fadhiha Barakallahu fikum. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.